Dengan selesainya bab ke-29 pada kajian yang lalu, maka dengan izin Allah Jalla wa melangkah pada bab ini muallif yakni penulis Al-Imam Nawawi rahimahullah meletakkan judul tentang asy-syafa'ah. Apa itu asy-syafa'ah? Dan juga sudah sering kita terdengar Kata ini tidak asing lagi bagi kaum muslimin. Syafaat. nam Maka apa makna asy-syafa'ah? Kata asy-syafa'ah berasal dari fi'il atau kata kerja madhi yakni syafa'a bentuk fi'il mudhari'nya yakni yashfa'u man dalladhi yashfa'u indahu man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih Naam maka itu bentuk fi'il mudhari' Sedangkan bentuk masdarnya adalah asyaf'u. Padanya firman Allah Jalla wa ala pada surat Al-Fajr. Wasyaf'i wal watr. Naam. Wasyaf'i wal watr. Salah satu ayat pada surat Al-Fajr tepatnya pada ayat yang ketiga. Wal fajri wa ashar wasyaf'i wal watar. Naam. Maka secara bahasa sederhananya adalah al-itsnan. Secara etimologi bahasa Arab maka bisa diartikan dengan sederhana yaitu al-itsnan. Al-itsnan yakni dua. Maka dengan angka dua berarti di sana ada lawannya yakni bilangan ganjil yang dalam bahasa Arab witir al-witru. Naam. Maka para ulama berbeda pendapat mengartikan dari sisi bahasa pula. Maka kita jadikan acuan pada surat Al-Fajr tadi ayat yang ketiga wasyafi wal watar. Itu kita perluas pembahasannya untuk semakin memahamkan kita apa makna asy-syaf'u Naam. Asy-syaf'u wal watr. Di antara pendapat menyebutkan bahwa asy-syaf'u adalah hari ke-10 dari bulan Dzulhijjah terkait dengan ayat tadi. Maka 10 Dzulhijjah yang dikatakan sebagai hari Nahar, hari Idul Adha dan angka 10 adalah angka bagian atau angka dalam jumlah yang genap. Sedangkan al-witru adalah hari Arafah. Yakni yang jatuh pada 9 hijjah, sehingga hari itu dinamakan sebagai hari Arafah. Nah, maka Perkara semacam ini nampaknya perlu dicatat untuk kita mengetahui karena sekian pendapat menyebutkan na'am makna asy-syaf'u dan sekaligus makna al-witru. Yang tadi telah disebutkan bahwa asy-syaf'u yakni al-itsnan, dua. Sedangkan al-witru yakni al-fard, yakni ganjil. Nah, maka pendapat pertama menyatakan bahwa Asyaf'u adalah hari ke-10 Dhul Hijjah Sedangkan Al-Witru yakni hari ke-9-nya Pendapat yang kedua Menyatakan bahwa Asyaf'u adalah Al-Khalqu Asyaf'u Al-Khalqu Al-Khalqu yakni makhluk Enam Yang diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala Kenapa makhluk diistilahkan dengan asyaf'u yang mana asyaf'u itu adalah pada istilahnya tadi angka dua atau dengan arti bilangan yang genap. Naam beranjak dari firman Allah Jalla wa pada surat Al-Dhariyat tepatnya pada ayat ke-49 Wa min kulli syai'in khalaqna zaujain. Dan pada setiap sesuatu atau dari setiap sesuatu itu kata Allah kami telah ciptakan dengan berpasang-pasangan. Maka makhluk padanya berpasangan. Al-kufru wal iman. Kekufuran dan keimanan. Tidak hanya Allah ciptakan hanya kekufuran saja, tetapi Allah ciptakan keimanan. Maka keduanya berpasangan. Asyakawah wal adawah. Kesengsaraan dan kebahagiaan. Tidak Allah ciptakan kebahagiaan saja, melainkan di sana Allah ciptakan pula kesengsaraan. Al-huda dalal. Petunjuk dan kesesatan. An-nur wadzulmah Cahaya dan kegelapan Al-lail wa nahar Malam dan juga siang Al-harru wal bardu Panas dan dingin Asy-syamsu wal qamar Matahari dan juga bulan Untuk menyinari di saat kegelapan Wasaif wasyita' musim panas dan musim dingin wassama wal ard langit dan bumi wal jinnu wal insu dan demikian pula makhluk yang namanya jin dan juga makhluk yang namanya manusia seperti padanya firman Allah Jalla wa ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun maka dari pendapat ini menyatakan bahwa asyaf'u adalah al-khalqu. Sedangkan al-witru yang ganjil adalah huwallahu azza wa jalla. Hanya Allah jalla wa ala semata. Dialah zat satu-satunya yang berhak untuk diibadahi semata. Sehingga padanya firman Allah jalla wa ala dalam surat Al-Ikhlas, "Qul huwallahu ahad" Allahus Samad. Allah la ahad, zat yang maha tunggal, yang maha esa. Nam, Allahus Samad. Allah itu tempat kita bergantung. Nam, Pendapat yang lain menyatakan seperti apa yang disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, asy-syaf'u adalah salatus subhi Salat subuh Salat subuh dikatakan asyaf'u Karena jumlah bilangannya Rokaatnya adalah genap Dua rokaat Wal witru yakni salatul maghrib Karena jumlah rokaatnya adalah tiga Demikian pendapat beliau radhiyallahu taala anhumah Ada pula yang menyatakan lagi bahwa Asyaf'u adalah salatul maghrib Kalau ditanya kok berbeda Tadi dinyatakan bahwa salatul maghrib adalah witir Maka didefinisikan bahwa salat maghrib dikatakan Asyaf'u Yakni dua rakaat pertamanya Itu adalah genap dan kemudian rakaat ketiganya adalah al-witru. Demikian pendapat dari Abul Aliyah rahimahullah dan yang lainnya. 6. Pendapat berikutnya bahwa asyaf'u adalah dua hari di Mina. Ketika seseorang menunaikan haji, maka akan melakukan mabit yakni menginap di Mina 6 yang berlangsung pada tanggal ke-11 dan 12 6 maka dua hari tadi dinamakan asy-syaf'u sedangkan hari ke-13 13 Dzulhijjah adalah al-witru padanya dalil firman Allah Jalla wa ala faman ta'ajjala fi yawmain fala itsma alaihi wa man ta'akhkhara fala itsma alaihi liman Barang siapa yang berkeinginan untuk menyegerakan keberadaannya di Mina ingin menyegerakan dia untuk selesai di Mina maka dia cukupkan untuk dua hari fala isma alaihi maka tidak ada dosa baginya Waman ta'akhir dan siapa yang mengakhirkan menambah satu hari lagi sampai hari ke-13-nya maka fala itsma alaihi juga tidak ada dosa baginya tetapi Allah tambahkan nit ittaqa bagi mereka bagi yang bertakwa. Sehingga dikatakan bahwa siapa yang mengambil sampai pada 13 Zulhijjah atau yang menjadi istilah sekarang nafar thani maka itu adalah lebih afdal dibandingkan yang nafar awal hanya sampai dua hari saja keberadaannya di Mina. 6. Ada juga pendapat yang lain bahwa asy-syaf'u wal watru yakni Nabi Allah Adam alaihi salam dan istri beliau Hawa. Naam. Adam yang tadinya sendirian kemudian Allah berikan pasangan baginya. Yang tadinya dalam bentuk witir kemudian Allah jadikan dalam bentuk yang genap karena berpasangan dengan Hawa. Naam. Demikian juga pendapat menyebutkan Pendapat lain lagi menyebutkan bahwa asyaf'u adalah darajat al-jannah. Tingkatan-tingkatan jannah. Surganya Allah wahya Yang mana tingkatan itu berjumlah delapan. Wal witru yakni darakatin nar. Enam, lapisan-lapisan an-nar Kenapa dikatakan witir? Li'annaha sab'ah karena berjumlah tujuh lapisan. Satu lagi pendapat untuk menambahkan bahwa asy-syaf'u adalah as-safa wal marwa. Safa wal marwa yang berpasangan ketika sa'i dimulai dari safa kemudian marwa. Marwa kembali ke Sofa. Enam. Maka masing-masing dari satu menuju berikutnya adalah satu hitungan. Enam. Kalaulah di sana adanya pendapat yang menyatakan bahwa tujuh putaran ketika sa'i itu adalah pulang dan pergi, Sofa ke Marwa, Marwa ke Sofa baru satu, maka itu adalah pendapat yang enam tidak sahih. Yang benar adalah sofa menuju marwa adalah satu Marwa menuju sofa adalah dua Dan demikian seterusnya sampai tujuh dan berakhirlah di marwa Maka makna asyaf'u ada yang mengartikan pula as sofa wal marwa Sedangkan witir itu adalah Ka'bah Witir adalah Ka'bah Demikian sekian pendapat A'immatus salaf berkaitan dengan dari sisi artinya, dari sisi bahasa asyafu Yang jelas kita telah dapatkan kesimpulan bahwa asyafu adalah genap. 6. Maka mengapa kemudian menjadi istilah perbuatan itu dikatakan syafa'ah? Naam. Karena yadummu lil ghair menggabungkan dengan yang lainnya yang tadinya sendiri kemudian ada pihak kedua menggabungkan dengannya maka dikatakan asyaf'u atau asyafa'ah maka kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah asyafa'ah hiya at-tawassut lil ghair menjadi perantara untuk orang lain. Dalam bahasa yang lain sebagai perantara atau mediasi. Nah, menjadi perantara bagi yang lain. Lijalbi manfa'ah au daf'i madarrah. Baik dengan maksud untuk memberikan manfaat bagi saudaranya, bagi yang lain atau dalam rangka syafaat tadi difungsikan untuk mencegah kemudaratan sehingga dengan adanya syafaat tadi kemudaratan yang akan menimpa kepadanya kemudian menjadi ditiadakan atau setidaknya diringankan dengan sebab adanya syafaat Beliau rahimahullah ta'ala Memberikan tiga contoh Enam Misalul awal Contoh pertama Anta tawassata li syakhsin Inda akhar Fi An yusa'idahu fi amrin minal umur Bahwa dia menjadi mediator atau menjadi perantara untuk orang yang lain dalam rangka untuk membantu dalam urusan yang sedang dia hadapi. Nah, maka dia bantu, dia tolong apa yang bisa dia perbuat selama cara yang dia lakukan tadi adalah disyariatkan Enam. Ini contoh yang pertama. Misalus tsani, contoh yang kedua, an tashfa'a li syakhsin 'inda akhar. Juga sama dia memberikan syafaat atau menjadi mediator untuk saudaranya fi an yusamihahu wa ya'fu madlamatahu hatta yandafi'a anhu ad-darar dia mintakan maaf enam untuk saudaranya agar jangan tertimpakan kemudaratan atau sesuatu yang tidak diinginkan. Sebagai contoh dua orang si A dan si B sedang ada masalah enam yang tampak mungkin si B katakanlah yang salah kepada si A. Enam yang kemudian masalah ini berkelanjutan, tidak putus-putus, terus berlanjut, jengkel, bahkan muncul dendam dan sebagainya, tidak rela kalau sampai si A tidak meminta maaf kepada si B. Nah, maka si A tadi meminta bantuan kepada pihak ketiga si C sebagai mediasinya. Nah, maka datanglah kepada pihak yang di sana dia mempunyai masalah kemudian merasa berat untuk memaafkan maka si C datang untuk membujuk Membujuk bukan dalam arti kemudian membohongi, mendustai, tidak, tetapi melunakkan hatinya. Yang tadinya kaku kemudian bagaimana caranya supaya lunak? Nasihat, nasihat diberikan untuk apa terus berkelanjutan seperti ini apa gunanya? Nah, dan sebagainya. Sehingga sampailah uh, pada apa yang dimaksud kemudian uh, me rasa lapang dada untuk memberikan maaf kepada saudaranya. Maka sikap si C tadi adalah at-tawassut menjadi perantara kepada dua pihak yang bermasalah sehingga mengantarkan kepada uh, rukun atau bergabung kembali. Nah, Contoh yang ketiga Nah Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah berikan contoh terkait dengan apa yang berlangsung di akhirat adanya syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka yang berada di padang mahsyar yang menunggu untuk diputuskan perkaranya oleh Allah jalla wa ala. Nah, itu masa yang lama, masa yang panjang yang tidak lepas di sana masa penungguan mengalami kegelisahan, kesusahan. Nah, sehingga sampai-sampai mereka tidak kuat. Sampai kapan Allah Jalla wa akan memutuskan masing-masing urusan pada mereka? Sehingga diriwayatkan pada hadis yang dikenal dengan hadis syafaah, datanglah kepada Nabi Allah Adam alaihissalam Engkau adalah Abul Bashar, engkau adalah bapaknya manusia semuanya. Enam, Dengan kedudukan engkau seperti ini maka tolong sampaikan perkara yang sedang kami hadapi ini untuk diberikan kemudahan disegerakan oleh Allah Jalla Maka Nabi Allah Adam alaihissalam pun udur tidak mampu untuk menuruti mengabulkan permintaan mereka maka diisyaratkan untuk datang kepada nabi dan rasul yang lainnya Naam. Datanglah engkau kepada Nuh alaihi salam. Datanglah manusia tadi kepada Nuh alaihi salam. Naam, dan menyatakan engkau adalah awal para rasul. Naam, dengan kedudukan engkau yang seperti ini maka mudahkan kami. Mintakan kami kepada Allah Jalla wa ala untuk segera diputuskan perkara kami. Sekaligus hadits syafa'ah menjadi dasar atau dalil bahwa rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam dan bukanlah Adam. Nabi Adam adalah nabi yang pertama dan bukanlah rasul. Sehingga jika ditanya siapakah rasul yang pertama, maka kita jawab sesuai dengan dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis syafaah yang disebutkan adalah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh pun angkat tangan tidak bisa menuruti permintaan mereka kemudian diisyaratkan untuk datang kepada Nabi Allah Isa demikian pula tidak mampu kemudian mengisyaratkan kepada datanglah kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan semuanya tidak bisa menyanggupi dan menuruti permintaan mereka dan mengisyaratkan untuk datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini menunjukkan bahwa rasul Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul yang termulia dari lima Rasul yang disebutkan hadis tadi dan sekaligus dari hadis syafa'ah Nabi dan sekaligus Rasul tadi dikatakan sebagai ulul azmi. Dari ulul azmi yang lima yang paling afdal adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka syafaat yang berlangsung tadi adalah lidaf'i madarrah untuk mencegah kemudaratan artinya berkelanjutannya keberadaan di mahsyar yang itu berat bagi manusia sedangkan syafaat yang ditujukan untuk mendapatkan manfaat salah satunya dari sekian jenis syafaat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyafaati fi ahli jannah. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada penduduk jannah. Hamba-hambanya Allah Jalla wa'ala yang akan masuk ke dalam jannah Tidak kemudian masuk ke dalam jannah begitu saja Melainkan setelah syafaatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Yashfa' fi ahlil jannah An yadkhulu al jannah berikan syafaat kepada ahlul jannah agar mereka masuk ke dalam jannah. Nah, ini salah satu dari jenis syafaat di mana Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala memberikan rincian sebanyak delapan jenis syafaat. Nah, dari jenis syafaat yang telah disebutkan tadi, maka mana yang dimaksud dari pembahasan bab yang kita sedang berada padanya? Maka kata Syekh Ibn Taimin rahimahullah bahwa syafaat yang dimaksudkan pada pembahasan bab ini adalah fit dunia yang terkait urusan di dunia. Padanya nanti disebutkan satu ayat dan demikian pula dua hadis keseluruhannya adalah terkait dengan syafaat di dunia. Yakni apa maksudnya? An yashfa'al insan li syakhsin inda akhar. Seseorang menjadi perantara bagi saudaranya dalam suatu urusan. Menjadi mediasi baik itu dalam rangka untuk mendapatkan manfaat atau mencegah kemudaratan. Maka kemudian beliau bagi jenis-jenis syafaat dari sisi hukumnya. Kata beliau rahimahullah, "Asy-syafa'atu aqsam." bahwa yang namanya syafaat itu menjadi beberapa bagian. Tiga bagian yang beliau sebutkan. Yang pertama, al-qismul awal syafaah muharramah. Syafaat yang diharamkan. La tajuz, syafaat yang seperti ini tidak diperkenankan, tidak dibolehkan. Sebagai contoh misal eh, Seorang hendak menjadi mediasi atau perantara Kepada seseorang yang semestinya telah difonis hukum had Yang urusannya Berkasnya tadi sudah sampai ke waliul amr Kepada yang berwenang ke meja hijau pengadilan. Nah, kemudian ada pihak ketiga mau membantu dari sisi bagaimana agar supaya tergagalkan berlakunya hukum had bagi seseorang tadi. Maka perbuatan semacam ini Syafaat yang seperti ini adalah muharramah La tajuz Syafaat yang diharamkan Dan tidak diperbolehkan Di dalam agama Allah Jalla wa'ala Beliau berikan contoh Seseorang yang sudah ditetapkan Hukum potong tangan Hukum potong tangan itu Adalah di bagian pergelangan. Bukan bagian apa? siku atau sampai ketiak. Nah. Duh, bukannya tangan itu kan definisinya seperti tadi dari ujung jari jemari sampai ke ketiak itu tangan. Maka tidak boleh ditafsiri sendiri mendefinisikan tangan menurut masing-masing atau menurut bahasa. Melainkan Tangan yang dimaksud yang dipotong itu adalah pergelangan ditafsirkan dengan sunnah dengan praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidup beliau ketika beliau menjalankan hukum had terkait hukuman bagi orang yang mencuri potong tangan adalah bagian pergelangannya jangan kemudian ditafsiri sendiri oh sini aja biar agak panjang Nah, atau sini sekalian biar kapok dan sebagainya. Tetapi pergelangan kenapa? Karena demikianlah ketetapan Al-Qur'an dan demikian pula ketetapan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh misal Nabi sallallahu alaihi wasallam Perintahkan untuk memotong tangan seorang wanita dari kabilah atau dari Bani Makhzumiyah. Di mana kabilah ini bisa dikatakan asyrufu qabail Arab. Kabilah bangsa Arab yang terpandang, yang paling mulia di kalangan mereka. Nah, kemudian muncul satu kasus ada dari kabilah tersebut wanita yang mana dia mengharuskan untuk dipotong tangannya. Nah, maka tersebarlah berita tadi di kalangan Bani Makhzumiyah secara khusus. Masa mana mungkin ada dari Bani Makhzumiyah seorang wanita, seseorang dari kami yang kemudian dipotong tangannya. Nah, imra'atun min Bani Makhzum tuqta yadaha. Mana mungkin ada seorang wanita dari kalangan Bani Makhzum kemudian dipotong tangannya. Hadza arun kabir, ini suatu aib besar memalukan kami. Nah, man yashfa' lana ila Rasulillah? Siapa kira-kira yang bisa menjadi mediator, menjadi syafaat dari kami untuk menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mereka harapkan adalah mendapatkan keringanan. Nah, maka kemudian mereka lihat siapa yang memiliki hubungan dekat dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akrabun nas di masa itu yang dekat dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sahabah yang bernama Usamah bin Zaid bin Harithah. Usamah bin Zaid bin Harithah. Mungkin antum masih ingat suatu kisah Usama bin Zaid ketika ada orang kafir tertangkap oleh beliau kemudian karena terpojok tidak bisa melakukan pembelaan diri kemudian oleh Usama bin Zaid pun ditebas pula kepalanya dalam keadaan orang kafir tadi sudah mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah atau dia ucapkan la ilaha illallah tetapi tetap ditebaskan pedang tadi ke leher ke leher orang tersebut oleh Usama radhiyallahu taala anhu. Sampailah beritanya kepada Rasulullah SAW Kemudian Rasul menegur kepada Usama Aqataltahu ba'da anqala la ilaha illallah Apakah kau tetap bunuh dia Dalam keadaan dia telah mengucapkan la ilaha illallah Usama pun menyatakan Menyampaikan alasannya argumentasinya bahwa ya Rasulullah dia ucapkan itu semata karena takut sudah terpojok tidak bisa melakukan pembelaan diri sehingga dengan itu dia mau melakukan ucapan tadi maka diulangi oleh Rasulullah SAW agar supaya Usamah faham aqtal tahu ba'da engkau la ilaha illallah apa engkau bunuh dia padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah teguran bagi Usamah dan sekaligus menjadi dalil bagi umat ketika seseorang kafir telah mengucapkan syahadat maka telah dihukumi dia sebagai muslim adapun batinnya adalah diserahkan kepada Allah Jalla wa ala maka itu kisah yang insyaallah semua dari kita sudah mengingatnya maka pada kisah ini Usama diminta sebagai perantara antara wanita makhzumiyah yang difonis tadi Nam dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana ayah dari Usama adalah Zaid, Zaid bin Harithah, budaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah dihadiahkan kepada oleh Khadijah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian Zaid bin Harithah dimerdekakan. Zaid begitu cintanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul pun cinta kepada putranya yakni Usamah radhiyallahu anhuma. Maka mereka memanfaatkan Usamah. enam Sampailah Usamah menyampaikan maksudnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Rasul? Atashfa fi haddin min hududillah. Wahai Usamah, apakah engkau ingin mensyafaati terkait dengan hukum-hukumnya Allah Jalla Ala yang sudah ditetapkan. Artinya pertanyaan Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi sebagai bentuk pengingkaran. Bukan dalam bentuk pertanyaan belaka tetapi sebagai bentuk pengingkaran. Yakni Rasul tetap berpegang teguh dengan hukumnya Allah. Nah, tidak bisa di otak-atik karena perkaranya sudah sampai ke waliul amr. Rasul SAW sebagai Rasul dan beliau sebagai Walil Amr. Masalahnya sudah kepada Walil Amr sehingga tidak boleh seorang pun untuk menjembatani. Maka dengan itu Rasul berdiri dan berkhutbah khutbah yang sifatnya insidentil kata beliau ya ayuhan nas innama ahlaka man kana qablakum wahai sekalian manusia sungguh dan sungguh telah binasa generasi sebelum kalian innahum kanu idza sarak fihim asy-syarif tarakuh di mana mereka di antara orang-orang yang mulia bangsawan ketika mencuri maka dibiarkan tidak dihukumi tidak diberlakukan hukum had baginya wa idza saraqa fihim ad-dha'if aqamu alaihi al-had tapi ketika itu dilakukan oleh rakyat jelata rakyat biasa nah maka kemudian mereka memberlakukan hukum tadi Aimallah maka beliau bersumpah Lau anna Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarqat laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah binti Muhammad putrinya Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam mencuri, niscaya aku benar-benar akan memotongnya. Itu Fatimah. Bagaimana dengan wanita makzumiyah? Apakah bisa dikatakan lebih mulia dengan Fatimah? Tentu Fatimah lebih mulia Itu pun jika melakukan Perbuatan pelanggaran Dalam bentuk mencuri Maka Rasul SAW pun Akan memotongnya Tidak pandang bulu 6 Itulah yang bisa kita Bahas pada kesempatan di Malam hari ini yang benar semata-mata datang dari Allah Jalla wa'ala apabila ada kesalahan semata-mata kelemahan diri saya pribadi dan dari syaitan penjelasan masih ada insyaallah pada pertemuan berikutnya باذنillah taala pemberitahuan bahwa kajian pada agendanya adalah selain malam ini juga Ahad esok باذنillah Mungkin di antara antum ada yang belum mengetahui adanya kajian Ahad sekitar pukul 10 pagi bertempat di Masjid Al-Ghuraba. Yang dibahas adalah tafsir dan tafsir tentang juz amma 6. Sehingga jika bagi yang memiliki kesempatan waktu untuk bisa menghadirinya. Demikian pula Ahad esok Ba'dal Maghrib adalah kajian tauhid di Masjid Darussalam dengan pembahasan kitab Tauhid syarahnya Syekh Ibn Taimin rahimahullah. Kemudian terkait dengan kajian di masjid ini yang di sana selama ini kita langsungkan kitab Riyadhus salihin, yakni sebulan dua kali ada rencana untuk salah satunya kita bahas tentang tauhid. Satu pertemuan tetap Riyadhus Salihin, satu pertemuan adalah tentang tauhid. Katakan malam ini adalah Riyadhus Salihin, pertemuan berikutnya dua pekan berikutnya adalah pada pekan yang keempat adalah kita bahas tentang tauhid. Adapun kitabnya insyaallah kita upayakan yang jelas berbeda dari kitab yang dibahas di Masjid Darussalam. Nah, apakah nanti kita bahas akidah wasitiyah apakah kita bahas usul thalata yang jelas diupayakan untuk bervariasi pada sisi pembahasan pada dua pertemuan di masjid ini. Nah, sebelum diakhiri, maka telah terbit majalah syariah edisi yang terbaru 113 dan bisa dibagikan sesuai jumlah yang ada. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.